رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت لولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir di sakit beliau yang beliau mati dalam sakit tadi itu di akhir hayatnya beliau menerangkan begini la'anallahu yahud Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid jadi masjid tempat peribadatan jadi masjid tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Qalat laula dalik karena mereka menyembah para nabinya. Membentuk para ambiyanya dengan patung-patung kemudian dia sholat di situ. Nah. Laula dalik kalau bukan karena itu kalau bukan karena khawatir kuburannya Nabi juga dibuat seperti orang Yahudi dan orang Nasoro tadi itu sebagai tempat sembayangan la abrazu gabroh maka akan dinampakkan kuburannya nggak perlu ditutup lagi kuburan Rasulullah ghaira anni akhsha cuma aku khawatir an yutakhadha masjidan kenapa kok ditutupi kuburan Rasulullah karena khawatir jadikan masjid akhirnya sujud kepada kuburan Nabi jadi eh, dulu Rasulullah itu dikubur di rumahnya, tapi setelah diperluas maka daerah itu sudah masuk masjid sekarang. Jadi kuburan Nabi dalam masjid Madinah. Cuma ditutup. Tidak sampai jelas kuburannya. Kenapa? Khawatir nanti orang sujud kepada kuburan. Paham nih? Ya? Malah dulu tadi itu dibuat musallat dibuat segitiga. Jadi kiblat itu ibarat di sana kiblat, nah, dibuat segitiga. Sehingga orang nggak ada bisa menghadap kepada kuburan Rasulullah. Ya? Hadis ini e, menerangkan bahwa tidak benar orang itu ditanam ada di masjid. Itu. Salah, udah jelas itu. Kedua, tidak boleh kuburan dan masjid jadi satu. Dalam arti di dalam masjid, bukan di luar masjid. Lah kalau ada di sini di luar masjid tidak ada masalah. Ketiga, jangan sholat menghadap kuburan, harus ada penghalang. Karena itu akan bisa menjadi tuhma kamu sujud kepada kuburan nantinya. Sedangkan sujud kepada selain Allah dilarang. Jadi tidak ada di sini pelarangan untuk ziarah kepada Nabi. Ini bukan urusan ziarah ini. Ini urusannya sholat menghadap kuburan. Ini urusannya begitu. Jadi bukan bukan urusannya tidak boleh ziarah atau kalau ziarah tidak boleh menghadap kepada Nabi. nggak ada Mas, enggak ada urusannya dengan sana ini. Kita lihat bagaimana hadit-hadit yang lain. Nabi merintahkan untuk ziarah kepada beliau. Manzaroni ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapa orang menziarah kepada aku setelah wafatku itu berarti dia ziarah eh, sama dengan dia berziarah kepada aku di masa hidupku sallallahu alaihi Hah? Man hajja falam yazurni Fagajjafani. Siapa orang haji enggak ziarah sama aku berarti udah sengaja dia menjauh dari aku, siwak dengan aku kata orang sekarang. Kita lihat bagaimana para sahabat ziarah kepada Nabi. Siti Aisyah ziarah kepada Nabi. Nggak ada masalah untuk ziarahnya. Kalau sholat cuma jangan mengharap menghadap kuburan Nabi. Tutup. Jadi tidak ada di situ ada larangan. Itu doa. Kenapa kok berdoa menghadap kepada Tidak ada masalah kamu doa menghadap kiblat, kamu doa menghadap ke timur, ke barat, ada larangan memang. Kalau doa nggak ada masalah. Kemana aja boleh. Malah Imam Malik ketika ditanya, ya Imam Malik, gimana ini? Ketika kita berdoa ada di waktu ziarah Nabi, apakah menghadap kiblat membelakangi Nabi atau menghadap kepada Nabi membelakangi kiblat? Kata Imam Malik, kalau sholat menghadap kiblat. Kalau untuk membelakangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Kiblat itu adalah eh, Ka'bah itu kiblatnya sholat. Tapi Rasulullah kiblat seluruh kehidupan kita. Lihat, dalam Al-Quran sendiri. Kita ini beristighfar suruh kepada Nabi. Apa dalam Al-Quran? Thumma wastaghfara lahumur rasul wajadullah tawwabar rahimah. Mereka yang berbuat dosa kemudian mohon ampun kepada Allah dan Nabi memintakan ampun untuk dia, Allah akan maha Allah menjadi maha pengampun dan maha rahmat subhanallah artinya istighfar dan dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit pun dalam hadis ini makna dilarang ziarah kepada Nabi adapun hadis yang menyatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid tidak perlu untuk maksa-maksa berangkat kecuali ketiga masjid Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidil Hada dan masjidku ini Masjid Madinah, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa itu adalah menandakan tiga masjid ini nggak sama dengan masjid yang lainnya. Zikru fadilah thalathati masajid. Bukan berarti pergi ke kuburan Nabi adalah salah. Gak ada, gak ada di situ. Gini loh gampangannya. Apa bedanya masjid Pasuruan dengan masjid Ampel? Sama. Karena itu kalau kamu niat etikaf nadar etikaf di masjid Ampel, kamu bayar etikafnya ada di masjid Pasuruan, gak ada masalah. Karena sama statusnya. Tapi kalau kamu niat etikaf ada di Masjidil Haram, kamu bayar di Masjid Pasuruan, tidak bisa. Kenapa? Ah, tidak bis, nggak perlu kita maksa-maksa berangkat ke masjid yang jauh-jauh, kecuali masjid tiga ini, walaupun jauh berangkat. Jadi tidak ada larangan berangkat berarti nggak boleh kecuali kepada tiga masjid ini. Karena itu kalau hadir hall ada di Solo, hadir hall ada di Bondowoso, hadir hall ada itu itu nggak boleh. Apanya nggak boleh? Dasilatul tolak Tolabul ilm Berarti nggak boleh semuanya itu. Dakwah nggak boleh semuanya itu. Nggak ada makna begitu karena itu jangan ngawur kalau mengatakan hadis. Nabi aja yang ada di Madinah itu berangkat ke Masjid Guba, padahal Masjid Madinah lebih afdol daripada Masjid Guba. Berangkat ke Masjid Guba. Karena itu saya Sya'rawi eh, ketika di kota Mekah pernah dia ditanya sama satu orang. Orang ini mungkin Wahabi ya. Tanya, Syekh, besok mau kemana? Besok anak ada perlu dengan anda. Anak nggak ada besok. Mana? Mau ziarah kepada Nabi. Astagfirullah. Ada apa di ziarah kepada Nabi? Ziarah ke masjid Nabi. Bukan ziarah Nabi, ziarah kepada masjid Nabi. Karena Nabi menyatakan la tusyaddur hal ila ila thalathati masa masjid. Ya. Kalau saya sekarang di Masjidil Haram mau ziarah ke masjidnya Nabi, itu saya rugi kata dia. Kenapa saya di Masjidil Haram satu rakaat itu ditikel seratus ribu rakaat? Kalau di Masjid Nabi seribu rakaat satu rakaatnya. Lah kalau saya dari masjid keluar dari Masjidil Haram mau ziarah ke masjidnya Nabi, rugi saya. Saya ziarah kepada Nabi. Paham nih? Ya? Jadi sebenarnya ziarah kepada Nabi itu adalah masyru' dianjurkan. Jangan dikata ditutup-tutupi. Ya, kadang-kadang ngawur, saking nggak senangnya ziarah kepada Nabi, kitab uh, Al-Azkar misalnya karangan Imam Nawawi. Itu aslinya di kitab yang lama Fadilatu ziarati gabrin Nabi mereka beli percetakan cetak kitab yang baru fadilatu ziarati masjidin nabi padahal tidak begitu penulisnya menulis ini pengkhianatan kan nggak bener gitu nggak bener begitu tuh itulah jadi terlalu memaksa gitu loh terlalu memaksa dan dia tidak menghargai pendapat yang lainnya nih Kemudian ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulain min qatla Uhud fi thawb wahid. yaqul ayyum aktsaru akhdhan lil Qur'an fa فإذا ushira ila lahu ila ahadima قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم Jadi Jabir bin Abdullah berkata ada Rasulullah mengumpulkan dua orang da, di, da, di antara syuhada yang tewas ada di peperangan Uhud dalam satu kain. Kemudian Nabi dalam mengubur tanya siapa yang paling ngerti Al-Quran maka diawalkan untuk dikuburkan nah ini tertibnya ha, dahulukan masalah itu jadi harus ada tertib yang Al-Fadil itu lebih didahulukan daripada Al-Mafdul tapi itu secara syariah Kemudian Nabi merintahkan mereka untuk dikubur sama darah-darahnya. nggak perlu nggak perlu di bersihkan, enggak disolati, enggak dimandikan. Kemudian Nabi menyatakan, "Ana syahid ala haula yaumil qiyamah." Aku akan menjadi saksi. Mereka adalah orang-orang yang baik nanti di hari kiamat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak di sahabat menerangkan tidak disolati dan tidak dimandikan. Tapi dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Thumma insarafa ila al-mimbar. Faqala inni faratukum wa ana shahidun alaikum. Wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an wa inni u'titu mafatiha khazain al-ard aw mafatiha al-ard. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Jadi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Nabi SAW pernah satu saat keluar ke kuburan Uhud. Kemudian Nabi Sallallahu alaiha Sallallahu alaiha ini da'al Nabi mendoakan kepada Yang di Uhud tadi itu Sebagaimana mendoakan para mayit Berarti apa Nabi sini? Ziarah Nabi ziarah ke Uhud Dan Uhud di luar Madinah wala tusyaddu rihal thalathati masajid berarti Nabi salah Kalau begitu. Nabi keluar ziarah ke Uhud. Kemudian berdoa Rasulullah. Untuk mereka, didoakan mereka. Kemudian Nabi ah, nasihati yang hidup. ha? Nabi menyatakan kami telah meninggalkan kamu artinya kamu sudah mendahului kami wahai syuhada Uhud dan aku akan menjadi saksi nanti dari kiamat kemudian Nabi menyatakan aku ini sekarang melihat haud telaga hotku di hari kiamat sekarang aku lihat padahal belum kiamat loh itu Hah? aku ini sudah menyaksikan dan aku sekarang dikasih oleh Allah kunci segala kemewahan bumi. Khazainil ard. Kalau Nabi itu mau jadi terkaya bisa. Kuncinya udah dikasih oleh Allah. Mau minta apa dikasih. Hah? Demi Allah. Aku tidak khawatir kepada kamu untuk menjadi syirik setelah aku. Tapi aku khawatir kepada kamu, kamu bermegah-megahan kamu bersaing dalam urusan dunia. Jadi di sini ada beberapa hal. Pertama, Nabi menyatakan aku melihat hautku sekarang. Padahal belum terjadi itu kan. Itulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandangannya nggak sama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan pandangan Nabi itu bisa ngelihat surga yang belum dimasuki oleh siapapun. Siapapun bisa melihat kiamat, bisa melihat kejadian yang belum datang. Aku sekarang ngelihat hautku. Kata Rasulullah. Kedua, Nabi itu bisa menjadikan umatnya kaya semuanya. Karena sudah itu mafatihal ar. Semua ini bisa kaya. Cuma ada yang dikhawatirkan oleh Nabi, bukan umatnya jadi syirik lagi insya Allah umat Muhammad ini banyak kuat, nggak gampang murtad. Karena itu nggak usahlah mereka itu nuduh-nuduh syirik-syirik itu, percuma. Nabi aja nggak khawatir kok. Inti khawatir syirik sampai tempat kelahiran Nabi dibongkar, kemudian tempat itu dihancurkan, tempat ini dihancurkan. Nabi itu menyatakan, "Ma'akhafu 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku tidak khawatir kamu itu syirik setelah aku. Nabi itu tidak khawatir syirik. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi, ya ini. Kamu kalau dibuka kekayaan akan bersaing dan akhirnya bermusuhan. Sebenarnya orang-orang Wahabi itu nggak perlu dia tadi itu khawatir orang-orang itu syirik kalau ziarah kepada Nabi, khawatir orang itu syirik kalau ziarah kepada bagi, khawatir orang-orang itu syirik kalau ziarah kepada ma'atir, nggak perlu yang perlu dikhawatir ya, ya, yang perlu mereka khawatirkan sebagaimana Nabi mengkhawatirkan dunianya mereka ini mereka bersaing sampai lupa kepada Allah akhirnya berteman sama Amerika musuh sama muslimin tidak peduli dengan keadaan yang ada di Palestina ini yang dikhawatirkan oleh Nabi beneran ini kaya kan Saudi sekarang Akhirnya bersaing dengan urusan duniawi aja, nggak peduli Masjidil Aqsa diinjak sama Israel nggak peduli. Nah, karena itu udahlah. nggak usah ente berkoar-koar takut syirik, menjaga iman, ahlu tauhid itu dan ini ini yang dikhawatirkan Nabi. Walakin akhafu alaikum antanafasuha. Aku ini khawatir kepada kamu antena fiha. Kamu itu bersaing dalam urusan duniawi aja. Dan itu yang terjadi kok. Bener ini apa yang katakan lagi. Kekhawatiran itu udah terjadi kan sekarang. Jadi tuduhan-tuduhan syirik itu semuanya nonsen. Nol besar. Eh, intinya duniawi. Masa rumahnya Rasulullah dibongkar dibuat untuk kamar mandi jadi bayangkan itu kerja semuanya nah, karena itu eh, kita harus paham dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dan itu semuanya terjadi ini hadis riwayat Bukhari hadis sahih wallahu a'lam